رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد masih bab yang ke-44 Man sabbat dahra faqad adha Allah Ini termasuk apa yang disilakan oleh para fuqaha atau mufassirin juga tambihul a'la bil adna tambihul a'la bil adna disebutkan yang adna yang kecil untuk sasarannya lebih besar Mafhum. Dia yang dituju lebih luas dari ini. Tapi yang disebut adalah perkara yang kecil. Tambihul adna bil a'la. Tambihul a'la bil adna. Mengingatkan untuk men, apa namanya? memperingatkan kita kepada yang besar dengan menyebutkan yang kecil. Dalam Al-Qur'an banyak ima seperti ini atau sebaliknya. Tambihul adna bil a'la. Menyebut mengingatkan kita hal-hal yang kecil dengan sesuatu yang besar. Itu juga banyak ada dalam Al-Qur'an. Seperti yang telah lewat, bagaimana para sahabat memasukkan pembahasan tentang syirik asghar di dalam ayat-ayat yang berbicara tentang syirik akbar. Itu diantaranya. Nah, nah ini banyak di dalam Al-Quran contoh seperti ini. Misal terkait dengan orang tua misalnya yang sering kita sebutkan Allah melarang kita dengan mengatakan wala taqul lahuma uffin wala taqul uffin jangan kamu katakan kepada keduanya uff Of ini kalimat dojar yang paling ringan. Yang paling adena. Nah, ah, itu bahasa kita. Ah, itu saja itu sama dengan of. Tapi itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam ayat surah Al-Isra itu wala taqul lahum uff wala tanharuma. Kalimat uf saja tidak boleh keluar dari mulut kita, apalagi yang lebih besar dari itu. Mencaci orang tua, ya maksud dalam rangkaian ayat berikutnya walatan harhuma jangan menghardik mereka bicara keras kepada mereka apalagi mengumpat mencaci memukul Itu di, yang kecil saja dilarang, apalagi yang besar. Nah ini banyak hal. Ini juga mengingatkan kita untuk tidak mencela apa yang yang lain lah. Walaupun itu mungkin sesuatu yang tidak berharga misalnya rendah. Yang kita sudah sebutkan nukil dari apa namanya perkataan Abdullah bin Mas'ud yang dinukil oleh Al-Hafidh Ibn Az-Zahabi dalam Syiar Alamin Nubala dikumpulkan oleh sebagian ulama dalam bab ikhlas atau tawadhu. Beliau sampai menyatakan seandainya aku tidak berani untuk aku tidak mau mencela atau merendahkan seekor anjing sekalipun karena khawatir kalau aku merendahkannya bisa-bisa aku yang dirubah oleh Allah jadi seekor anjing. Nah, termasuk di sini juga bisa dibawakan kepada hal-hal yang lebih ringan lagi. Tambihul adna bil a'la. Kalau ini dianggap bisa, dua hal. Nah, yang misalnya ini yang kedua ini tambihul adna bil a'la mengingat kita yang mengingat kita hal-hal yang kecil dengan menyebutkan perkara kalau ini dianggap besar. Misalnya mencela makanan. Dilarang kita mencela ya orang yang buruk rupa barangkali. Nah, ini menurut sebagian. Nah. Baik. Nah, di dalam kali dalam bab ini ada tiga hal yang terkait disebutkan oleh sebagian ulama terutama Syekh Muhammad bin Shalih Al memberikan apa namanya tiga hal yang terkait dengan ini pernyataan tentang ad dahar ini bisa dia apa namanya berita murni berita murni bisa juga dia apa namanya nah jatuh ke dalam ada muncul dalam hatinya perasaan atau meyakini bahwa dahar itulah penyebab apa yang dia rasakan penyebab apa yang dia dia rasakan mungkin kesulitan kesusahan, kepayahan, bencana, ya. lalu menimpakannya kepada hari tersebut, masa atau waktu waktu tersebut, malam yang misalnya sial, pagi yang ya kalimat-kalimat yang misal itu menganggap bahwa itu disebabkan oleh atau yang kedua yang ketiganya bisa jadi dia masih menganggap bahwa yang melakukan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala tapi dia menjadikan waktu itu sebagai sebab waktu itu sebagai sebab nah. ini sisi yang diungkapkan oleh oleh beliau rahimallah nah lain lagi disebutkan oleh Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tiga mafsadah dalam perbuatan-perbuatan ini. Yang nanti di, di sindir oleh beliau Syekh Sa'di dalam kalimat beliau wahada min eh, wahada nasyi'un min dha'fid din wa min al-hamsi wal jahlil azim marah sudah kebodohannya ya lemahnya agama orang yang mengucapkan kalimat-kalimat buruk mencela masa ini kata beliau rahimahullah anna sabbahu yani sabbahu hadza celaan dia ini ini berarti dia mencela sesuatu yang bukan ahlinya, bukan tepat untuk diberikan sasaran celaan. Benda mati. Ya, benda mati makhluk yang diatur Nah, itu diantara alasan pertama. Sesuatu yang tidak layak, apa yang yang yang, yang dia lakukan? Nah, dia makhluk dan diatur dikendalikan oleh Allah. Nah, kemudian mafsadah yang kedua, celaannya itu bisa menyiratkan apa mengandung kesyirikan seperti yang telah kita sebutkan tadi bisa menyiratkan adanya kesyirikan dari sisi mana lidhannihi annahu yadur wa yanfa. Nah, dari sisi dia punya sangkaan, punya keyakinan bahwa masa atau waktu itulah yang memberi manfaat dan memberi mudarat. Ini kan syirik. Dan yang berikutnya disebutkan oleh beliau bahwa celaan itu muncul dari mereka itu sebetulnya seharusnya jatuh kepada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tercela tersebut. Nah, bukan disebabkan kepada atau ini jatuh kepada zat yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Artinya yang menimbulkan manfaat dan mudarat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mereka mencela dengan niat itu jatuh dalam perkara yang lebih besar. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim tiga mafasid. Orang itu yakni apa? Seseorang mencela ad-dahar. Ya. Hmm, pertama, mencela sesuatu yang tidak tidak artinya bukan sesuatu yang layak untuk dicela. Makhluk dan dia diatur dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disyaratkan oleh beliau Syekh Sa'di minal hamq wal jahad termasuk kebodohan dan kekurangan akal. Mencela sesuatu yang dia itu ada yang mengaturnya. Maka, nah, makanya di, diurutkan oleh beliau. Nah, kalau mereka mencela dengan artian bahwa masa itulah yang melakukannya, yang menimbulkan kejelekan bencana, ya, berarti mereka tersirat dalam celaan itu kesyirik, kesyirikan. Lebih parah lagi, kalau mereka yang maksudnya celaan itu adalah kepada yang di balik masa tersebut itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka menimpakan kejelekan itu kepada berarti kepada Allah. Qala rahimahullah kita lihat keterangan Syekh Sa'di. Bab man sabba dahra faqad sabballah. Kalau di atas disebutkan azallah. Wa hadha waqi'un katsiran fil jahiliyah. Ya, ini sering terjadi di masa jahiliyah sebelum datangnya Islam. Berarti eh, tapi ya, ingat waktu yang lalu kita sebutkan al jahiliyah secara mutlak berakhir dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ini jahiliyah mutlak selesai. Tapi jahiliyah yang muqayyadah itu bisa terus ada. Ya, perkara-perkara jahiliyah yang dilakukan oleh orang-orang dahulu dilakukan juga oleh sebagian dari umat umat ini. Bahkan Rasulullah pun menyebutkan perkara-perkara jahiliyah yang dilakukan banyak orang ya, celah atau bahkan ya, mencela ibu seseorang. Wa tabi'ahum ala hadza katsirun minal fusaq wal majam wal hamqa dan ini mereka diikuti oleh mayoritas atau kebanyakan orang-orang yang fasik, orang-orang yang gila dan hamqa. Bodohnya keterlaluan mudah. Nah. Idza jarrat tasarifud dahr ala khilafi muradihim. Ketika perubahan-perubahan masa itu terjadi ala khilafi muradihim berbeda dengan yang mereka inginkan tidak sesuai dengan keinginan mereka ja'alu yasubbuna ad-dahra mereka pun mulai mencela ad-dahra mencaci ad-dahra wal waqt dan waktu warubama la'anuhu dan tidak jarang tidak jarang pula mereka melaknat ya, melaknat masa Wahada nashi'un min dha'fid din. Dan ini tentu saja muncul berasal dari kelemahan iman orang yang melakukannya. Wa minal hamq wal jahl al-azim, termasuk ketololan dan kebodohan yang sangat parah. Fa inna ad-dahra laisa indahu min al-amri syai'. Fa inna ad-dahra laisa indahu min al-amri syai'. Kalau kita melihat eh, urutan seperti ini, mestinya kita nah, paham juga ya dimasukkan ini karena memang seperti yang dikatakan oleh beliau fa inna ad dahra laisa indahu min al-amri syai', tidak punya urusan tidak punya campur tangan di dalam mengatur keadaan sese seseorang. Seperti ini kan kita lihat. Nah, kalau Nabi saw Alaihi Wasallam saja makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Allah katakan apa? Laisa laka minal amri syai' Laisa laka minal amri syai'un. Ayatuba alaihim au yu'adzibahum fa zalimun. Allah mengatakan seperti itu kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu tidak ada urusan, tidak ada campur tangan dalam urusan mereka sedikit pun. Makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah dicintai oleh Allah. Itu sampai seperti itu, apalagi yang lain. selain beliau. Fa'innahum mudabbar. Nah, angin atau masa. Masa adalah sesuatu yang mudabbar, musarraf, diatur, dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wat tasarif al-waqi'a fihi tadbirul azizul hakim waqi'atu fihi perubahan-perubahan yang terjadi yang, terjadi di alaminya itu adalah tadbir al aziz al hakim merupakan pengaturan dari Allah zat yang maha perkasa yang tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya yang mendiktenya dan zat yang maha hakim maha meletakkan menempatkan sesuatu pada pada tempatnya fafil hakikat maka pada hakikatnya yaqa'ul aibu wasabbu ala mudabbirihi. Jadi sebetulnya ya ada kemungkinan ini. Mereka mencela masa itu berarti mencela Allah Subhanahu wa taala. ma yaqa'u ala man fa'ala hadhil af'al. Ini Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi demikian mereka mengaitkan mereka mencacati masa bukan masanya karena mereka tahu ini diatur. Nah, bisa jadi kepada Allah tujuan celaan celaan tersebut. Ini kan berat. Nah yang ringan-ringan misalnya kan juga seperti ini mirip. Mencela makanan kan dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, kenapa? Begitu juga apalagi yang lebih besar sedikit wajah seseorang itu baik buruknya, cantik indahnya akalnya misalnya cerdas tidaknya, bodoh ataupun dia pintar itu bukan urusan kita. Allah yang memberikan dia kepintaran. Allah yang memberikan dia juga kebodohan. Tidak cepat tanggap. Telat mikir. Allah yang mengatur. Yang kullu syai'in biqadarillah. Semua itu diatur dengan takdir Allah hatta al-kaif wal ajl. Hatta dalam urusan kecerdasan dan kelemahan, itu semua diatur oleh Allah. Maka ya, ya kita tahan-tahan diri. Kita tahan-tahan diri. Nah. Jangan cepat-cepat nah, kamu itu bodoh. Nah, kalimat-kalimat seperti ini tidak layak. atau walaupun bukan dari kalangan muda muda mudarisat, mualimin, mualimat, ustad, ustazah, kita semua tidak layak untuk mengeluarkan kalimat-kalimat ini Mungkin dia dalam satu sisi mungkin terlihat eh, sepertinya kurang mampu, tapi mungkin di sisi yang lain punya kelebihan dari kita. Nah, punya kelebihan dari dari kita mungkin dalam hal helmnya, sabarnya, taaninya. Nah, eh, ya, itu sudah akhlak-akhlak yang mulia. Nah. <clears throat> Baik. Qala wa kama annahu naqasa fid din dan sebagaimana sikap seperti itu merupakan kekurangan di dalam urusan agama, fa huwa naqsun fil aql. Itu juga menunjukkan kurang akalnya. Apa urusannya dengan makanya dia diingatkan tadi mencela sesuatu yang enggak layak untuk menerima celaan. Nah, karena dia diatur. Enggak punya ini kurang pula akal akalnya. Fihi tazdadul masaib. Nah, dengan sikap seperti itu, mencela masa, mencela waktu, itu semakin justru semakin menambah musibah. Semakin merasa terte, tertekan. Wayang udum wakuha dan semakin dalam bekasnya lukanya itu begitu terasa. Nah, selalu teringat kalau lihat hari oh, kemarin dapat sial hari ini, nah, kan terus itu nah, berbekas. Nah, bisa bisa bertahun-tahun Nah. Wa yaghliqu bab sabr wajib. Dan akhirnya dia menutup pintu kesabaran yang wajib, yang mesti ada. Ya, ketika terjadi benturan pertama. Nah. Wa hada munafin litauhid. Nah, sikap yang seperti itu justru merusak ketauhidan. Amal mukmin, adapun seorang yang mukmin maka fa innahu ya'lamu anna tasarifa waqi'atun bi qada'illahi wa qadarihi wa hikmatih bahwa nah, orang mukmin itu tahu bahwa semua pengaturan ini perubahan-perubahan keadaan baik atau tidaknya untung atau ruginya nah, keadaan yang dia rasakan di hari itu itu semua adalah karena qada dan qadar Allah serta hikmah yang dalam yang sempurna di balik kejadian itu. Padahal walaupun kita sudah memperhitungkan dengan semaksimal mungkin. Nah, فلا يتعرض لعيب ما لم يعيبه الله sehingga dia tidak berusaha untuk mencacati apa yang tidak dicacati oleh Allah Subhanahu wa taala wala rasuluhu bal yarda bi tadbirillah dan tetapi dia justru ridha kepada pengaturan Allah wayasallimu li amrih dan tunduk menerima ketetapan Allah wa bidzalika yatimmu tauhiduhu wa tuma'ninatuhu dengan itu cara dengan cara itulah sempurna imannya dan ketauhidannya nah, nah, nah di dalam hadis-hadis di atas hadis qudsi Allah menyebutkan yu'zini ibnu Adam. Ini berarti kita boleh mengisbatkan sebagai berita untuk bahwa nam adanya al-adiyah lillah. Artinya bahwa Allah mengisbatkan itu kepada dirinya. Dan tidak ada yang lebih tahu tentang Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang kita harus ingat iza di sini tidak seperti iza yang menimpa Bani Adam. Secara bahasa iza di situ lima khaffa amruhu wa da'ufa asaruhu. Digunakan untuk sesuatu yang khaffa amruhu, samar, halus dan lemah pengaruhnya. Bekasnya. Ini adiyah. Dibedakan oleh beliau rahimahullah dengan doror, dengan darar kalau dharar Allah sudah menyebutkan atau Rasulullah juga mengisbatkan. Ya. Nah, yang dalam hadis Abu Dzar yang telah kita lewati, seandainya manusia dan jin itu ala qalbi ala qalbi af af qalbi rajulin wahid ala afqa qalbi rajulin wahid ma zada fi mulki syai'an Ya, atau di lanjutan di situ atau sebelumnya. Innakum lan tablughu durri fatadurruni. Wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya. Kalian tidak bisa mencapai, mencapai sesuatu untuk bisa memudaratkan aku kata kata Allah. Mudarat, darar. Sama sekali sih tidak bisa mengenai Allah. Tapi ilhad, tapi al-adiyah diisbatkan oleh Allah diisbatkan oleh Allah kepada dirinya. Yani yalhaqu Bani Adam itu yalhaqu bil adza. Ya, melemparkan adza kepada Menimpakan adiyah kepada kepada Allah. Nah, ya, kemarin kita sudah sebutkan kalimat Fa'innallaha huwa dahr itu bukan berarti ad-dahr sebagai salah satu di antara al-asma al-husna. Dan kalimat yang disebutkan dalam hadis sebelumnya wa anad-dahr ada mengartikan seperti Imam Al-Khattabi mengatakan wa anad dahr yakni ana sahibud dahr. Maknanya adalah ana sahibud dahr. Karena ad-dahr seperti diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin yang dari hadis itu Allah menyatakan uqallibul laila wan nahar. Nah, aku yang membolak-balikan mengatur malam dan siang. Tidak mungkin dalam satu satu satu nah Ya. Kalimat ad-dahar ini adalah al-lail wan nahar, masa, waktu. Tidak mungkin sesuatu itu membolak-balikkan mengatur diri dalam artian mem nah, berbuat seperti itu terhadap dirinya gitu kata mereka. Nah, Allah yuqallibul yuqallibul laila wan nahar berarti lailal nahar masa waktu kan makhluk. nah, hmm, ya. nah di diterangkan oleh Syekh Utsaimin, tidak mungkin al khalik al-fa'il huwal makhluk. Dari Allah memukallibu dirinya sendiri. Al-muqallib huwal mukallab, Tidak mungkin al-muqallib adalah al mukallab. Nah, itu adalah sesuatu yang berbeda. Artinya sama dengan tidak mungkin al khalik itu adalah makhluk makhluk tidak mungkin dia khalik. Al-Khalik sendiri, al-makhluk sendiri. Nah, dari sini mereka apa para ulama menganggap keliru Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa Ad-Dahr adalah salah satu di antara nama-nama Allah. Karena beliau mengatakan inna ad-dahra min asma'illahi hadza ghaflah an madluli hadal hadis. Ini kesalahan beliau terkait dengan dalalah hadis. Karena Allah menyebutkan maknanya ya. Maksudnya ad adalah Allah itu uqallibu al-laila wan nahar. Bukan Allah itu laila wan nahar. Nah, gitu loh. Bukan Allah itu yang al-lail wan nahar, tapi Allah yang mengatur. Makanya Allah mengatakan menisbahkan pada dirinya. Apalagi disebutkan beberapa alasan diantaranya adhar isimun jamit, jamid. Isim jamit tidak ada mustaknya. Nah, ismun lil awqat. Nama bagi waktu. Nah. Dan Allah adalah muqallib az-zaman. Muqallib al-awqat. Yang memutar, memutar waktu. Nah, sesuatu yang memutar nggak mungkin yang jadi yang diputar. Nah, <clears throat> nah ini diantaranya mereka mengatakan, nah, Nah, maksudnya fa Inna Allahu dahr fa inna Allaha huwal mudabbiru ad-dahr wa musarrifuhu. Mudabbirul al-nahr al-laila wan-nahar wa musarrifuhu. Qala rahimahullah fihi masail an-nahyu an sabbid dahr mutlaqan. Boleh ditambah mutlaqan. Larangan mencela ad-dahr secara mutlak. Artinya secara mutlak biarpun dia tidak beranggapan masa atau dahar itu fa'il ya, walaupun dia tidak menganggapnya sebagai tidak meyakini bahwa masa itu sebagai fa fa'il. Ini sebagai sebab itu pun tidak boleh. Itu pun tidak tidak boleh. Nah. Apalagi kalau meyakini bahwa masa itu yang menimbulkan kesialan, manfaat atau sejenisnya. sudah jadi jatuh ke dalam kesyiri, kesyirikan. Asalnya tasmiyatuhu adzan lillah. Nah, penisbatnya memberikan celaan kepada kepada dahar itu dinamakan azza menyakiti Allah. Karena Allah yang mengatur, Allah yang mengatur. nanti juga terkait dengan ini saburih angin. Kan Allah yang mengendalikan angin melepaskannya, ada yang sejuk, nikmat membuat orang tertidur, ada yang membuat perahu-perahu berlayar. Nah, cuaca jadi terasa segar atau badai atau mengirimkan hujan dengannya bersama hujan. Nah, atau yang sudah mirukul syai'in yang menghancurkan apa yang dilaluinya, angin puting beliung, ya, tornado atau yang lainnya. Nah, itu semua adalah diatur oleh Allah. Nah, di sini masa mencela masa sesuatu yang tidak layak untuk dicela berarti mencela peng, penciptanya. Sama seperti mencela hujan, mencela angin. Berarti apa? Bahkan juga mencela orang yang itu tadi. Orang itu jelek, orang itu bodoh, orang itu pincang, orang itu Nah, mencela pencipta menciptanya. Nah, mencela penciptanya. Asalifah at-ta'ammul fi qawlihi fa inna Allah huwa dahr memperhatikan masalah apa yang dikatakan oleh beliau ini fa inna Allah huwa dahr karena Allah itulah ad-dahr ini Allah lah yang mengatur waktu perubahan-perubahan malam dan siangnya <clears throat> Ar-rabi'ah annahu qad yakunu sabban walau lam yaqsidhu bi qalbi. Ini menimpakan, menisbahkan kejelekan, musibah kepada masa atau waktu itu bisa menjadi sab celaan walaupun tidak dia niatkan. Tidak meniatkan nah, dengan hatinya dia tidak bermaksud tapi Nah, itu bisa berlaku. Memang disebutkan juga oleh beliau rahimahullah ini juga termasuk apa namanya minbab innamal a'malu binniyat. Beliau berdalil dengan kisah Nabi Lot alaihi salam. Nah, Nabi Lot alaihi salam ketika didatangi oleh tamu-tamunya utusan-utusan Allah, beliau Nama orang-orang rupawan yang kan mereka menjelma jadi pemuda-pemuda yang gagah yang Hada yaumun asih kata beliau. Hada yaumun asih Ini mujarrad kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al menganggap ini sekedar berita, bukan mengeluhkan mencela masa, bukan mencela waktu. Nah, Wallahu a'lam Baik, bab berikutnya. Khamis wal arba'un. At-tasammi biqadil qudah wa nahwihi. Ini juga termasuk hal-hal yang bisa merusak ketauhidan. Karena Allah itu maha sempurna. Nama-nama dan sifat-sifatnya tidak ada yang setara, tidak ada yang banding dengan Allah Subhanahu wa taala, maka menamakan memberikan gelar-gelar yang seperti ini kepada mereka yang tidak layak itu bisa membawa kepada kerusakan atau ternodanya tauhid. Ini juga masih dalam segi lafaz, tapi juga terkait dengan bab berikutnya, ihtiram memuliakan menghormati nama-nama Allah dan keharusan untuk kita merubah julukan-julukan atau nama-nama tersebut. Qala rahimahullah tasammi bi qadil qudah wa nahwihi. Menamakan diri dengan qadil qudah. Wa fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu an an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna akhna akhna ismin indallah paling buruk, paling rendah. Nama di sisi Allah itu adalah rojulun, orang yang tasamma menamakan dirinya Malikul Malikal Amlak. Dia menamakan dirinya Maharaja Diraja. La malika illallah. Tidak ada malik, tidak ada penguasa, pemilik kecuali kecuali Allah. Akhadullah. Qala Sufyan Ibnu Yainah keliru. Nah, mislu Syahan Syah. Gelar raja-raja Persia. Mislu Syahan Syah. Kalau kita apa di Indonesia? Kalau gelar panembahan senopati masih terbatas tidak gitu kali. Masih dia batasi dengan beliau membatasi dengan Khalifatullah Tanah Jawa ya. Sayyidin Panotogomo Khalifatullah Tanah Jawa masih dibatasi. si nah, siang setelah itu Allah alam apakah termasuk di sini apa apa gelarnya orang Padang juga ada itu Sultan Malenggang di langit nah. atau yang seperti itu mengkubuono apakah termasuk Allah Nah, kelihatan tidak ya? Namanya artinya kan lain ya. Nah. Kalau ini merasa bahwa dia adalah penguasa nah, Malikul Amlak Maharaja Diraja bahwa semua raja itu tunduk tapi kalimat misalnya qadhi qudah sebagian ulama memberikan apa namanya? E, keringanan untuk kalau dia membatasi. Misalnya di gelas apa Syekhul Islam apa Al Hafiz Ibnu Hajar atau yang lainnya di, ada yang digelar kalangan ulama Syafi'iyah bahasanya qadhi qudah Mesir, Qadhi qudah negeri Mesir kepalanya para kodi. Nah, tapi memang kalimat-kalimat yang seperti ini memang asal untuk di, dijauhi. Nah, dihindari supaya tidak terjatuh ke dalam kesalahan dalam mengucap. Wa fi riwayatin aghyadu rajulin 'ala Allah yawmal qiyamah wa akhbathuhu Orang yang paling dimurkai oleh Allah dan paling jeleknya pada hari kiamat adalah orang yang menamakan dirinya maharaja diraja. Juga terkait dengan bab berikutnya bab ihtiramu asma'illahi wa taghyiril ismi li ajli dhalik. Menghormati nama-nama Allah dan merubah nama tersebut karena menghormati nama-nama Allah. Ini juga min bab Nah, penjagaan karena di antara inti-inti tauhid itu adalah at-ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ta'zim juga termasuk terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang terkait dengan Allah, syariatnya, Al-Quran, ya, mushaf, Nah, memuliakan mushaf ini kita kalah dengan mungkin nah, atau ya kita apa namanya pernah nah contohkan ya membawanya pun tidak layak untuk dibawa ke belakang ya dibawa ke belakang punggungnya tidak layak untuk dibawa seperti itu bukan novel itu bukan buku cerita bukan buku nah, bungkus kacang mushaf itu kalamullah ya siapapun kita ya, janganlah ya, tolong diingatkan yang melakukannya jangan di bawah Al-Quran itu ditenteng di belakang itu di bawah dekap ke dada gitu mereka orang-orang tua dulu bahkan orang nah, kalau kita lihat kiai-kiai itu masya Allah betul-betul ketat mengawasi bagaimana mereka ikhtiramnya terhadap mushaf tidak boleh diletakkan di bawah. Duduk di lantai, musafnya di bawah. Juga istirahat. terhadap musaf. Nah, apalagi di bawah di belakang, di bawah. Nah. Atau dicanting seperti ini, nah, bawah seperti ini. Juga tidak ada adab seperti ini. Kurang adabnya. Ya. Tidak ada nazim kepada. Nah, jadi kita janganlah nah, termasuk di situ ya paling lebih tinggi lagi rajinlah seringlah dibaca ada satu kisah anak dikasih faedah teman sekelas dulu muallaf masih Islam dulunya dia termasuk orang penting dalam kalangan Nasrani Masya Allah kasih faedah kisah seorang ayah dan anaknya seorang pekerjaan apa pengan pencari arang sampai dia nah, dia di ditegur oleh anaknya bah Allah baca Quran terus tapi nggak hafal-hafal itu gimana ngapain untuk apa oleh sang ayah bacaanku terhadap Al-Quran ini ada manfaatnya kamu tahu manfaatnya suruhnya di anaknya disuruh keranjang arang itu dibawa ke laut. Ambil air. Ya nggak mungkin bisa ya. Airnya kan nggak mungkin tertampung karena keranjang arang itu kan bolong-bolong. Gitu. Berulang-ulang, nyerah nggak bisa ya. Nggak bisa, kenapa? Ya nggak bisa, airnya nggak bisa tertampung. Coba kau lihat apa yang terjadi pada keranjang arang itu. Apa yang terjadi? bersih ya. Hilang bekas-bekas arangnya. Begitulah nak adanya. Walaupun ayah belum bisa menghafal Al-Quran, tapi rajin baca Al-Quran itu membuat hati itu jadi bersih. Membuat hati itu jadi bersih. Ya. Ya. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya dilanjutkan, kalau hati itu sudah bersih, Al-Quran itu akan mudah menem menempel. Nah, <clears throat> nah itu diantara <clears throat> insyaallah muallaf Nasallahu yusabbitana wa iyyah. Baik. Qala rahimahullah wa hatani tarjumatan min furu'il bab salih dua bab ini termasuk cabang rangkaian dari dua dari bab sebelumnya wahwa annahu yajibu alla yuj'ala lillahi nid jadi yang fala taj'alu lillahi andada yaitu wajib untuk tidak membuat tandingan bagi Allah fin niat dalam hal niat wal aqwal wal af'al Kan termasuk juga dalam bab yang ini yang kita lewati ini barusan sabut dahar. Kan tergantung seperti yang katakan Syekh Muhammad bin Shalih Saimin tadi, tergantung niatnya orang itu mengatakan seperti beliau berdalil dengan kata-kata Nabi Lut yang dalam firman Allah, "Hadza yaumun asib." Nah, sekedar beri berita. Nah, tapi ini juga. Nah, dalam hal ini namaan Hendaknya orang itu jangan membuat tandingan untuk Allah baik itu dalam hal niat ucapan maupun perbuah perbuatannya. Misalnya perbuatan kemarin apa itu yang saya sebutkan yang kita e, kalimatnya yang jadi apa yang anak mengungkapkan tentang masalah apa kemarin al-inhina al-inhina tahu kan membungkuk sungkem ya nah, ini disinggung oleh nah anak paparkan kemarin di dari Syekh Muhammad bin Salim Taimin mengingatkan kalau yang seperti ini lafaz ini seperti ini dilarang nah, beliau memberikan tanbih ya. seperti itu juga dalam masalah al-inhina tidak boleh kita membungkuk ketika memberi salam kepada sesama nah. Fala yusamma ahadun bi ismin fihi nau'un musyarakatil nilah. Maka tidak boleh seseorang itu diberi nama dengan nama yang di situ ada e, nau sebentuk penyamaan. E, seakan-akan dia punya menjadi saingan. E, walaupun dia memang tidak niatnya seperti itu. Nah, tapi dari kalimat itu orang bisa menangkap nah, seakan-akan fi asma'ihi dalam nama-nama Allah wa sifatihi sifat-sifatnya nah, di antaranya seperti qadil qudha wa malikul wa malikil muluk nah, wa nahwiha kalau dalam bahasa Persianya syahan syah nah wa hakimul hukam kalimat ini juga tidak layak au bi abil hakam wa nahwihi seperti nanti dalam bab berikutnya nah Wa kullu hadza hifdzun. Ini semua adalah bentuk penjagaan lit tauhid wa li asma'illahi wa sifatihi. Penjagaan dan artian juga menjaga kemuliaan dan kehormatan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa daf'in li wasail syirk dan upaya untuk menjauhkan wasilah-wasilah syirik hatta fil alfaz bahkan sampai dalam urusan lafaz Ini dalam hal hal yang mungkin semakin halus. Kalau yang kemarin misalnya kalau kalimat-kalimat orang yang mengatakan apa kemarin? E, nah, laula anak apa? Nah, sebelumnya. Eh, Laulallah wa, wa fulan misalnya. Ya, kalimat kemudian yang sebelumnya laula kulaibatu hadza la atana nusus ini kan sebenarnya lebih jelas lebih mungkin untuk jatuh ke dalam kesyirikan daripada kalimat-kalimat ini kan. Nah. nah, dari kalimat-kalimat yang disebutkan dalam hadis ini. Walaupun dia tidak bermaksud ke sana. Qala rahimallahu wa dafun wasail syirki hatta fil alfaz allati yukhsha yang dikhawatirkan an yatadarraja minha ila an yubanna musyarakata ahadin lillah. ظن musyarakatu ahadin lillahi fi syai'in min khasa'isihi wa huquqihi. Nah, sampai dalam lafaz-lafaz yang dikhawatirkan berangsur-angsur bertahap membawa kepada sangkaan adanya menyekutukan, mempersekutukan seseorang bersama Allah di dalam perkara-perkara yang jadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak Allah. Di antara hak Allah itu adalah kesempurnaan. Tidak ada yang layak menyandang kesempurnaan kecuali kecuali Allah. Nama-nama, zat dan sifat-sifat dan perbuatan perbuatannya. Sampai dalam urusan apa misalnya orang itu meniru-niru membuat gambar. Dalam urusan gambar, gambar itu pun sudah sangat berat larangannya. Nah, Wallahu a'lam Itu dulu mungkin. Insya Allah kita bahas pada kesempatan lain. Nah, terkait dengan tasami ini. Juga tentang sebagian asma wa sifat sudah mulai masuk. Nah, Allah kita Sabtu eh, Ahad Allah kita lanjutkan ya.